Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-274 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Eni Budiono sebagai Tribuana, Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Iren sebagai Ken Lindi, Endang sebagai Ken Rimang, Jumali dan Edi Jun sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Dua orang prajurit jaga menahan Niniluh Jinggan di depan pintu ruangan dalam istana Kaputren. Ruangan itu adalah ruangan pribadi Putri Tribuana. Luh Jinggan memohon agar diperbolehkan masuk. Gusti Putri sedang sakit. Tidak seorang pun dayang-dayang diperbolehkan masuk. Oh, saya mohon prajurit, tolong sampaikan pada Gusti Putri bahwa Luh Jinggan ingin menghadap. Kami terpaksa menolak keinginanmu. Kami berdiri di tempat ini untuk menjaga keselamatan beliau. Sudahlah, lebih baik kau kembali. Oh. Mungkin nanti kalau Gusti Putri sudah sembuh, kau boleh datang lagi untuk menghadap beliau. Tapi ini penting sekali, prajurit. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada beliau. Kau bisa menyampaikannya nanti, tidak sekarang. Oh, prajurit, tolonglah saya. Sebentar saja. Tolong sampaikan ke hadapan Gusti Putri. Beliau pasti sudi menerima saya. Tolong katakan bahwa saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Beliau harus segera mengetahuinya. Oh, Hmm, bagaimana? Tolonglah. Ah, nampaknya dia bersungguh-sungguh. Ah, kalau begitu, baiklah. Kau tunggu sebentar di sini. Oh, terima kasih prajurit. Uh, kau yang dayang di sini ya? Iya prajurit. Aku bekerja di Istana Kaputren ini sudah cukup lama. Biasanya hmm. akulah yang melayani keperluan pribadi Gusti Putri Tribuana. Uh, mengapa sepertinya kau mendesak ingin menghadap beliau? Uh, aku memang harus segera menghadap beliau, prajurit. Hmm. Benar namamu Luh Jinggan? Iya, prajurit. Namaku Luh Jinggan. Bagaimana? Apakah beliau bersedia menerimaku? Iya, kau boleh masuk. Tapi hanya sebentar saja. Ah, terima kasih, prajurit. Iya, Luh Jinggan perlahan-lahan melangkah ke ruangan dalam, sementara dua orang prajurit berjaga-jaga di depan pintu. Luh Jinggan merasakan kedua lututnya gemetaran. Dia melihat Putri Tribuana, ibu angkat Sang Prabu Jayanegara, terbaring lemah di atas ranjang berukiran indah. Melihat Luh Jinggan berdiri ragu-ragu, Putri Tribuana melambaikan tangannya. Luh Jinggan mendekat kemudian berlutut di tepi ranjang. Ada apa, Lu? Lu? Lu jinggan? Oh, ampun, Gusti Putri. Ampun. Aku melihat, sepertinya hatimu sedang resah. Ampun, Gusti Putri. Ampun, karena hamba telah berani lancang menghadap Gusti Putri. Prajurit itu tadi mengatakan bahwa kau ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepadaku. Benar, Gusti Putri. Untuk itulah hamba menghadap Gusti Putri sekarang. Apa yang ingin kau sampaikan? Lu? Apa yang ingin kau sampaikan padaku? Katakan saja. Mungkin apa yang akan kau sampaikan cukup penting dan aku harus mengetahuinya. Ampun Gusti Putri. Ampunilah hamba, seorang dayang-dayang bodoh ini. Hamba mohon ampun. Kau tidak mempunyai kesalahan apa-apa kepadaku. Mengapa harus minta ampun? Aduh, Gusti Putri. Hamba telah melakukan dosa besar. Hamba baru menyadarinya sekarang. Hamba telah melakukan kesalahan yang sangat berat. Luh Jinggan, kesalahan apa yang telah kau lakukan? Coba jelaskan. Luh Jinggan. Baiklah, Gusti Putri hamba akan segera menyampaikan kehadapan Gusti Putri. Hamba tidak ingin terus-menerus gelisah karena merasa dikejar-kejar dosa. Hamba ingin segera bebas dari himpitan beban yang sangat berat ini. Dengan suara gemetar, Luh Jinggan kemudian memaparkan perbuatannya selama ini. Bahwa dia setiap hari telah membubuhkan ramuan racun ke dalam cangkir minuman junjungannya. Luh Jinggan terus berkata-kata sambil sekali waktu mengusap air matanya. Dia juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah berusaha menolak pekerjaan itu. Putri Tribuana nampak sangat terkejut Mendadak wanita setengah tua yang terbaring lemah dengan wajah pucat itu bangkit. Lucingan, Lucingan, Benarkah apa yang baru saja kau katakan itu, lu? benar, Gusti Putri. Memang hamba telah melakukan perbuatan yang sangat terkutuk. Kau dayang-dayangku paling setia selama ini, Lu. Aku hampir-hampir tidak bisa mempercayainya. Jadi benar kau telah membubuhkan racun dalam cangkir minumanku. Benar, Gusti Putri. Lu cinggan. Ya, Gusti Putri. Jadi sekarang ini, aku telah berada di satu ruangan dengan seorang pembunuh. Alangkah jahat ya kau ini, Lu. Alangkah busuknya hatimu. Tidak kusangka. Tidak kusangka abdiku yang paling setia. Dayang-dayang yang paling kukasihi selama ini justru ingin membunuhku. Lu, lu cinggan. Iya, Gusti Putri. Apa benar kau menginginkan kematianku? Ampun, Gusti Putri. Hamba sudah menjelaskannya. Hamba melakukan tugas itu karena terpaksa. Kau tahu, Lu, kau bisa dihukum sangat berat karena perbuatanmu itu. Perbuatan yang sangat bodoh. Kau bisa digiring ke alun-alun dan para algojo akan memenggal kepalamu. Sadarkah kau ini, Lu? Ampun, Gusti Putri. Hamba mengaku bersalah. Hamba memang telah melakukan perbuatan yang sangat terkutuk hamba siap mendapatkan hukuman. Ya, aku bisa saja memerintahkan Algojo untuk membunuhmu. Ya. Tapi tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku percaya kau melakukan perbuatan itu karena terpaksa. Namun begitu, kau tidak luput dari kesalahan. Ternyata kau seorang abdi yang tidak setia. Uh. Kau seorang dayang-dayang yang suka berkhianat. Kau sangat mengecewakan Kulu. Ampun, Gusti Putri. Hamba menyesal sekali. Hamba sungguh-sungguh menyesal. Mengapa hamba bisa menjadi dayang-dayang bodoh seperti ini? Jawab sendiri pertanyaanmu itu. Kau memang seorang pelayan yang bodoh. Sangat bodoh. Hmm. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, Lu. Jawablah dengan jujur. Awas. Jangan sekali-sekali kau berani berdusta kepadaku. Ya, Gusti Putri. Tadi kau mengatakan bahwa kau melakukan pekerjaan itu karena terpaksa. Ya. Siapa yang memaksamu? lu Jinggan terkejut. Dia sama sekali belum mempunyai persiapan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Dia menjadi kebingungan dia tidak ingin melibatkan Rakuti dalam perkara ini. Jawab lu. Jawablah pertanyaanku dengan jujur. Siapa orang yang telah berani memaksamu melakukan perbuatan nista itu? Ampun Gusti Putri. Hamba mohon beribu-ribu ampun. Cepat jawab pertanyaanku. Siapa orang yang berdiri di belakangmu? Kau tidak mungkin melakukan perbuatan itu keinginanmu sendiri. Jelas ada orang yang menginginkan kematianku. Barangkali mereka merupakan suatu kelompok di lingkungan istana ini. Ayo lu, jawablah. Ah. Jangan membuat hatiku menjadi kesal. Enggan kembali nampak kebingungan. Dia tidak mungkin mengatakan siapa yang berdiri di belakang rencana pembunuhan itu. Kalau dia menyebut Ramapati, mau tidak mau, Rakuti pasti akan terseret-seret. Dan dia tidak ingin melibatkan kekasihnya dalam perkara gawat ini. Karena Jinggan masih juga dia membisu, Putri Tribuana segera bangkit dari ranjangnya. Hei, Abdi yang tidak setia. Mengapa tiba-tiba mulutmu menjadi bisu? Mengapa lidahmu menjadi keluh? Oh, ampun Gusti Putri, hamba hamba tidak berani mengatakannya. Kalau kau tidak berani mengatakannya, berarti kau sendirilah yang menginginkan kematianku. Tidak Gusti Putri, janganlah Gusti Putri menuduh hamba seperti itu. Kalau begitu, cepat katakan siapa nama orang itu. Lu kau sudah berani datang menghadap kepadaku dan menyatakan penyesalanmu. Kau sudah berani mengakui kesalahanmu. Sekarang tinggal satu hal lagi yang harus kau katakan. Sebut nama orang itu. Ampun Gusti Putri, hamba akan mengatakannya. Tapi apakah apakah Gusti Putri dapat mempercayai kata-kata hamba? Kau tidak usah bicara berbelit-belit. Katakan saja, katakan saja, Lu. A ampun, Gusti Putri. Baiklah, hamba akan segera mengatakannya. Gusti Putri, hamba hanya sekedar menjalankan perintah dari Gusti Prabu jaya Negara. tersentak, mulutnya ternganga, dan wajahnya semakin bertambah pucat. Tangan-tangannya gemetar. Dia menggigil seperti orang kedinginan. Selanjutnya wanita bangsawan itu pun membuang tubuhnya ke atas ranjang. Jaya Negara. Benarkah Jaya Negara ingin membunuhku? Lujingan. Iya, Gusti Putri. Benar Jaya Negara telah menyuruhmu membubuhkan racun dalam cangkir minumanku? Iya, Gusti Putri. Benar. Memang beliaulah yang menyuruh hamba. Hmm. Baiklah. Kenyataan ini memang sangat pahit. Tapi aku harus menelannya. Lujinggan. Iya, Gusti Putri. Aku tidak mau kau membocorkan rencana jahat ini kepada siapapun juga. Kau tidak perlu bercerita kepada orang-orang, juga kepada teman-temanmu bahwa Jaya Negara ingin membunuh ibu angkatnya sendiri. Ini merupakan rahasia yang harus kau pegang teguh. Kalau perlu, kau harus membelanya dengan mempertaruhkan nyawa. Bagaimana lu? Kau berjanji mau mengikuti perintahku. Kau berjanji tidak akan membocorkan rencana jahat ini. Iya, Gusti Putri. Hamba berjanji. Sekarang kau boleh pergi. Pergilah. Aku tidak akan menghukummu. Aku tahu kau hanyalah orang suruhan. Kau hanyalah seorang abdi yang bodoh dan celaka. Pergilah, Lu. Tinggalkan ruangan ini. Apalagi yang harus kau tunggu? Cepat pergi. Ampun, Gusti Putri. Hamba mohon beribu-ribu sudah mengampunimu. Sekarang kau boleh pergi. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku tidak bermaksud mengusirmu dari istana Kaputren ini. Tapi aku sudah tidak percaya lagi padamu. Karena memang kau seorang dayang-dayang yang tidak bisa dipercaya. Kau benar-benar telah membuat aku kecewa. Cepat, lu. Pergi dari sini. Atau kau ingin aku memanggil prajurit untuk menangkapmu? enggan menghaturkan sembah tiga kali sebelum melangkah pergi, Putri Tribuana kembali terbaring di atas ranjang. Dia benar-benar merasa sangat terpukul. Tiba-tiba wanita bangsawan itu menggigit bibirnya yang kering dan matanya berkaca-kaca. Kemudian perlahan-lahan matanya menjadi basah. Putri Tribuana menangis sendirian di ruangan biliknya. <laughs> Dewata aku Dosa apa yang telah hamba lakukan? Sehingga hamba harus menelan kenyataan sepahit ini. Jaya Negara. Benarkah Jaya Negara ingin membunuh ibunya sendiri? Oh. Jaya Negara. Sejak kecil kau ku pelihara dengan penuh kasih sayang. Bahkan kau ku ambil anak angkat. Supaya akhirnya kau bisa menduduki singgasana Majapahit ini. Sebagai putra mahkota. Tapi seperti ini balasanmu Jaya Negara. Seperti inikah balasanmu kepada seorang wanita setengah tua yang pernah merawatmu sejak kecil? Memang, aku hanyalah ibu angkatmu. Tapi pantaskah kau melakukan perbuatan yang sangat kecil itu, Jaya Negara? Jaya Negara. Mudah-mudahan Dewata Agung menerangi jalan pikiranmu yang sedang gelap. Ayo Ken Rimang Ken Lindi, tuangkan lagi minuman untukku. Uh, baik, Gusti Prabu. Ini Gusti Prabu. Ini minumannya. Hmm. Oh. Alangkah nikmatnya tuak manis ini. Nikmat sekali seperti nikmatnya duduk di atas kursi singgah sana. Hmm. Ken Rimang? Iya, Gusti Prabu. Sini, sini. Kau tidak usah takut padaku. Hmm? Kalian berdua harus melayaniku dengan baik. Nanti aku akan memberi hadiah-hadiah yang berharga. <laughs> Barangkali Gusti Prabu ingin berbaring. Silakan Gusti. Uh, biarlah hamba memijit punggung Gusti Prabu. Oh, boleh, boleh. <laughs> Ayo Ken Rimang, Ken Lindi, Aku akan berbaring. Kau memijit punggungku dan kau memijit betis kakiku. Ayo, kerjakan. Silakan Gusti Prabu. Hmm. Hidup menjadi raja sungguh menyenangkan, bukan? Uh, kalian tahu mengapa hidup menjadi raja itu menyenangkan? Ah, karena Gusti Prabu mempunyai kekuasaan yang besar. Karena Gusti Prabu mempunyai harta benda yang melimpah ruah banyaknya. <laughs> Jawaban kalian benar. Dua-duanya benar. Aku orang yang paling berkuasa. Dan aku juga orang yang paling kaya raya. <laughs> kalian ingin tahu jumlah kekayaanku? Apa yang kalian lihat di istana Kapopongan ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan Jaya Negara. thank you Jaya Negara sambil terus dipijit merasakan betapa nikmatnya menjadi raja. Dia bangga. Dia merasa dunia adalah miliknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.